Berikutnya iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Iya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nasnya ngalir Nasta'in Nasta'in nah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Demikian Iyaka na'budu wa iyaka mengimarahkan hamzah. Iya, iya. Menebalkan ya, ya. iya na, iya, Ini juga banyak. iya kesalahan. Menghilangkan iya Iyyaka budu, iya iyyaka stain. Artinya kemarin apa? Nah, sinar matahari atau asyams. Kalau nggak ada tasdid Nah, ini yang paling banyak dilakukan kaum muslimin. Tadi hanya kepada engkau ya, sinar matahari kami beribadah. Ia karena budu, wa ia karena setain dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan kepada sinar matahari. Nah, ya harus hati-hati di sini. إياك نعبد وإياك نستعين جميعا إياك نعبد وإياك نستعين Ini ijma, tidak ada persisian Tidak ada persisian Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Kemudian memendekkan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. mendek mendekkan Manjangkan ya lebih dari dua harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mengganti kaf dengan ha. Iya anak budu nah, orang yang baru belajar nah Al-Quran ini. Kemudian nanti kaf dengan kaf. Iya kana budu wa iya kana stain ka. Jadi bukan ko kalau ko kan jelas. Ini iya ka iya kana budu. Nah. Kemudian memanjangkan kaf. anak na'budu wa ka nasta'in. Ini banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada benar saktah. Ini saya dengar berkali-kali ini, mungkin lebih dari 10 kali. Nah, tentang K ini yang dipanjangkan nah, di daerah Madiun dan sekitarnya banyak. Nah, masuk Makitan juga, Ponorogo. Nah, karena saya dulu sering keliling. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka katanya biar mantep Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Gitu cara bacanya. Ini biar mantep. Nah. Tapi malah keliru. Mengkasrahkan kaf yang disebutkan oleh Imam Nawawi iyaki. Nah, ayat ini termasuk nah mengganti nah melekat dengan wanaf iyaki sahar. Nah, Na'budu mengganti mengganti mengganti ain dengan hamzah iyyaka na'budu ah ini banyak na'budu nah iya dari abada selama-lamanya mengkalkulahkan ain na'budu na'budu nah, Kemudian baca domah dengan o oh, na'budu wa iya iyyaka na'budu wa ibudu. Nah. Kemudian baca ba dengan kasrah. Na'bidu ini saya dapatkan ini dua orang di Yaman. Ketika ngajar ini nah, sulitnya luar biasa. Iya karena bidu wa iya. Terus begitu. Orang Badui. Nah, ketemu orang Badui. Iya karena bidu na'budu nah bidu nggak bisa lagi teman. nah, kita umurnya udah lumayan udah 40-an nah, diajari nggak bisa bisa mengucapkan dal tidak sempurna nah, ini tadi nak budu nah, nak budu nah, memanjangkan dal nak bu nak budu nah, nak budu nah, bisa juga tambah lagi misalkan mengganti dal dengan dal nak budu nah, kalau kita mau cari banyak lagi. Nah. Wadan wa iyyaka, lihat pembahasan sebelumnya. Menebalkan wau, memanjangkan wawu. Nah. Wa nasta'in. Menebalkan nun. Nasta'in, nasta'in enggak rasa di sini. Iyyaka na'budu iya iyyaka nasta'in atau ditasdidkan, dibikin guna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagaimana Hai, azan hayya 'alas salat bisa dia bikin hayya 'alas bikin kunna ini hanya tasdid tidak boleh iyyaka na'budu nah. panjangkan nah. nun nah nas nasta'in mengisahkan menghilangkan desis ini banyak nasta'in nasta'in na'budu wa iyyaka nasta'in desisnya kurang mengganti sin dengan sa nah nasta'in nasta'in mengganti sin dengan sod nas nasta'in karena tidak tahu cara ucapannya sehingga menjadi nas nas tipis Mengkalkulahkan sin nasta'in nasta'in nggak ditak dengan to nah tain nas nas to nasta'in bisa juga nasta'in ta dengan to nasta'in tidak terasa jadi to mengganti ain dengan hamzah tain mengucapkan ta seperti sebagian orang berbes sebagian orang berbes Nah, nas ta ta pernah dapat tidak? Nah, antum nah, antum nggak tahu ini nah, antum nah. ucapan lain nah, karena saya mendengar ini berapa dari orang Brebes dari mana ini Brebes oh iya Brebes nah. nah. ucapkan lain seperti orang Jawa nastangin nah, ini banyak orang Jawa Jawa Timur Jawa Tengah nastangin nah. Mengucapkan ain dengan imalah nasta'in. Baca kurang dari dua harakat. Nah. Nasta'in. Baca lebih dari enam harakat. Nasta'in. Nah. Mengkalkalkan nun nasta'in. Nah, mengganti nun dengan mim nasta'in. Sudah. masa sebelumnya. Baik, kita baca dengan nah, terapkan hikam tajwid. إياك نعبد وإياك نستعين جميعا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك badulan iyyaka ya iyyaka iyyaka iyyaka na'budu na'budu na'budu na'budu wa iyyaka wa iyyaka nasta'in nasta'in nasta'in nasta'in sehingga teruskan nas nah. nasta'in nasta'in jangan bikin panjang tanya jangan bikin nasta'in jangan bikin panjang nasta'in nasta'in nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atas ini mulai Hati-hati hanya tipis Wa iya wa iya tipis iya, karena budu wa iyyaka nasta'in diulang <clears throat> Iyyaka طيب عندكم جميعا إياك نعبد وإياك نستعين kita masih mendengar iya nggak boleh pas setengah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kemudian. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين Mana yang lebih kuat? Harus sukun atau tamkin? Eh? Alif sukun. Nah. Tamkin cuma dua alif sukun 246. Nah. Iya alif sukun lebih kuat. Kita dulu baca ka agak terputus dengan nak butuh. Tujuannya untuk mengingat makna. Nah. Ini yang malah salah. Iya ka na'budu wa ka nasta'in. Nah. Sedih tapi keliru. Nah. Sekarang mengingat bacaan tadi kurang memperhatikan makna. Nah. Ya, sekarang perbaiki bacaan dulu nah, dengan baik. Nanti kalau sudah baik, nah lama-lama akan nah paham dengan dengan sendirinya. Nah, tentunya ya dengan memahami makna. Nah, tapi kalau hanya memahami makna dengan banyak kesalahan, nah ini yang yang tidak benar. Boleh tidak sholat di masjid yang hmm, sebelahnya, di depannya, beratnya ada kuburan, kalau ada batasnya. Saya yang membolehkan. Saya yang membolehkan ada batasnya. Nah. Ataupun saya Albani tidak membolehkan. Nah. Ambil yang mana? Kesalahan antum, nah, masalah fikih ya. Kalau eh, masih ada yang lain dihindari. Dihindari. Baik, kita lanjutkan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jami'an. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka jami'an. Iyaka. Nah, jangan terlalu melebar. Iyaka. Iyaka. Na'budu. Na'budu. Betul-betul u. Na'budu. Na'budu. Wa iyaka. Wa iyaka. Nasta'in. Nasta'in. Tanya yang dipanjangkan. Nasta'in. Nasta'in akhirnya nun Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Sekali lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Sebagian belajar Al-Fatihah 50 hari sebagian nah, dalam surah Al-Fatihah kita mau belajar tiga jam insya Allah. <laughs> nah, sebagian khususnya di kalangan sufi ya biasa mereka belajar demikian Jadi, sampai puluh hari betul-betul mungkin dalam Fatihah. Nah, karena tiap hari kita baca dalam as-salawat. Nah, berikutnya dua mulai. Mana saya mana tadi? Nah, Betul na'budu u u. Iya, Iyyaka diulang. Iya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, na'budu, na'budu, u. Berikutnya dua. Iya Iyyaka na'budu wa iya Nah, sinnya kurang tipis. Nas. Nas. nas, ta'in Sinnya kurang tipis. Coba ulangi. Mulai. Masih. Masih tebal. Sinnya masih tebal. Katakan seperti orang tersenyum. Nas. Nas. Nah. إياك نعبد وإياك نستعين جميعا إياك نعبد وإياك نستعين Nah, jangan terlalu ngirit sinnya nah. nas nas nas nah. ini agak repot kalau giginya pasang semua nah. Di bawah atas itu pasang semua sehingga udara nggak keluar dari celah-celah gigi. Ya. Nas lain, Nah. Boleh tidak pasang gigi? Kalau nggak punya gigi mengucapkan dal sulit, ya enggak. Nah, letaknya di nah, di semuanya. Nah. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh? Nah, dibolehkan. Ma la yatimul wajibu illa bih wajibun. Kalau enggak bisa baca Al-Fatihah kecuali dengan ini, sementara membaca Al-Fatihah termasuk rukun. Nah, rukun salat. Nah. Ini dibolehkan dan pasang gigi. Nah, tidak ada yang mengingkari dari nah, eh, di Yaman banyak. Nah, di Yaman banyak. Nah, Nah, budu Eh, kalau giginya nggak ada sudah semua nah, huruf yang ada di gigi sudah hilang total sudah. Nggak bisa mengucapkan dal dengan baik. Kemudian apa lagi? Ta juga begitu, to juga begitu. Kemudian soalnya nanti lucu. Nah, <laughs> nah, nah. Kalau ngajar anak-anak kecil, anak yang tertawa semua. <laughs> Ya enggak, tertawa sama anak kecil. Nah. Nah, budu. Nah, budu. itu masuk apa? Rukun baca Al-Fatihah itu rukun. Bapak ini masalah istihadiyah. Nah, masalah istihadiyah. Itu tadi ya. Tadi. Maka dibolehkan cabut gigi juga, tidak apa-apa cabut gigi, bukan termasuk merubah hal Nah, cabut gigi, nembel gigi. Nah, dibolehkan. Kalau tidak ditempel, apalagi sudah lubang depan misalnya, udah ini berlangsung terus-menerus. Nah, berlangsung terus-menerus, patah lama-lama. Nah, ditempel. Ceritanya ketika saya mau tempel gigi dengan Al Bukhari Lampung. Al Abdul Halim Maidon, Al Ubed dari mana dari Blitar nah, saya carikan karcis siapa ah Ubaid dengan ah Bukhari nah saya sudah masuk aja padahal harus antri tapi saya orang Indonesia sudah saya masuk aja masuk ke depan dimarahi orang Yaman sudah dimarahi biar aja yang penting daripada temannya nggak dapat nanti kesini lagi nah nanti bisa-bisa ketangkep ternyata justru malah ketangkep pada hari itu <laughs> jadi saya pulang pagi ah, Bukhari sama Ubaid dari Blitar keluar dari rumah sakit langsung ketangkep Habul Alim nah, ke pasar saya pulang pagi nah, Alhamdulillah nah, dan sebelumnya sudah trauma nah, pemberangkatan pertama langsung dipulangkan sudah saya trauma nah, nggak mau lagi ketangkep nah, punya ikomah nah Khubaid punya ikomah Abu Khari membawa ikomah teman nah, Ternyata iqamah ya nggak berlaku untuk orang Yaman. Kalau mau nangkap sudah tangkap aja. Nah, rumah sakit langsung tangkap di penjara. Safarah tidak dihormati. Safarah nyari nggak di nggak dikasih tahu tempatnya. Jadi duta besar sana. Nah, nggak dihormati sampai tiga bulan nah, di penjara. Nah, makan roti keras. Nah, iya tak? Nah, masyahid tempel gigi. Nah, <laughs> Tak gigi nah, mengantarkan untuk ke penjara. Nah, ya, kalau mau ke Yaman persiapkan baik-baik gigi yang lubang-lubang atau yang sebagainya daripada nanti sakit gigi ke sodah ketangkep nah, rugi. Siapkan dulu di rumah dengan baik. Alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk eh, dokter sudah mulai masuk tergigi gigi dokter apa sudah mulai masuk ke demas sudah ada kemudahan dan kemarin juga kenalan dengan kapten apa Mutlak di sana namanya kapten mutlak yang mengurusi rumah sakit sana sehingga kalau ada orang sakit beliau yang antarkan secara langsung nah, jadi insya Allah aman insya Allah aman karena dia yang memegang peran penting di rumah sakit Nah, Sodah sana gratis. Nah, masuk banyak teman-teman yang di sana operasi sus buntu atau lain sebagainya. Nah, banyak teman-teman eh, gratis. Bahkan penjaganya pun juga gratis. Nah, makan dapat. Nah, makanya nggak tanggung-tanggung ayam, kemudian daging. Nah, jadi mereka malah seneng kalau suruh jaga rumah sakit di Saudah. Nah, karena makanya nikmat. Nah, gratis lagi. Nah. sudah ada kemudahan sekarang sudah ada kemudahan kalau kemarin kita masih bayar sendiri nah, kita berkali-kali ke rumah sakit sakit berapa kali nah itu masih pakai uang sendiri tapi karena sekarang ya, sudah ada kenalan untuk itu kita ngimami di masjid beliau kemudian ada kemudahan cukup banyak membantu terutama orang-orang Indonesia Alhamdulillah lanjutkan sekarang إياك نعبد وإياك نستعين ulang إياك نعبد وإياك نستعين Coba kita langsung sambung sekarang مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Tidak boleh Maliki yaumiddin Iya Tidak boleh harus di Nah Jelaskan kasrahnya Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Jami'an مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين Diulang إياك نعبد وإياك نستعين Coba berikutnya dua Mulai Sama sana Eh mulai. Nasnya perang sinnya. Coba dua dimulai. Hah? Anta. Eh mulai. kak iya kak Yang sana, yang sini kurang S-nya. Coba diulang. Hati-hati jangan sampai iya beda kan antara iya karena budu iya hanya beda sedikit aja sudah kesalahan iya ke atau terlalu membuat imalah suara iya karena wa iya karena nah, Ini juga kesalahan kecil Iya kan ngabudu, Iya kan nsta'in. Semuanya? Iya kan ngabudu, Iya kan nsta'in. Wah dua, mulai. Iya kan ngabudu, Iya kan nsta'in. Iya kan Berikutnya dua mulai. Ayo ini. Sini. Nah. Ah, mulai. Nasta'in pakai ain. Nasta'in ain. Nah. Berikutnya dua. nasta'in. Iya. Berikutnya dua. Ah, mulai. Ayo dua. Mulai. Nah, nasta'in na'budu. Tidak usah ini gelembung pipinya. Nah. A'budu man abuduk mungkin ah, biasanya gitu lambung namanya nafah tidak usah nafah nah adam nafah nah adam nafah berikutnya dua kok suaranya kecil semua ini gimana ini mau pulang kecil semua suaranya nah mulai Suaranya yang belakang tadi kecil semua. Nah. Nah. Rupanya dipilih yang belakang yang nah, yang tidak keras suaranya. Taib. Pokoknya dua keras. Nah, nasta'in. Nah, sama-sama kita mulai. Nah, insya Allah nanti dilanjutkan pada jam delapan. Nah, 8.